Abi Isam al-Khustilani. Rahimahullah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Battah al ukhbari bersama kisah-kisah yang sebelumnya. Bahwa seorang berkata kepada Abi Isam al-Khustilani. Ara'aita in mana'anil huda وأوردني الضلال ثم عذبني أيكون منصفا Orang tadi bertanya, bagaimana pendapatmu? Kalau Allah menghalangiku untuk mendapatkan hidayah, kemudian Allah menakdirkan aku masuk ke dalam kesesatan, kemudian Allah mengadab aku, ayakunu munsifan, apakah yang demikian adalah sikap bijak? Maka Abu Isam berkata, menjawab pertanyaan orang tadi. In yakunil huda syai'an huwa lahu falahu an yu'tiyahu man yasha wa yamna'uhu man yasha. Dijawab, kalau petunjuk hidayah adalah sesuatu yang merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah berhak untuk memberikan kepada siapa yang dikehendaki dan menghalanginya dari siapa yang dikehendaki. Berarti ini mirip dengan apa yang dikisahkan tentang dua orang yang berbicara. Yang satu menyatakan maha suci Allah yang maha yang maha adil dan tidak mungkin terjadi kecuali sesuatu dengan keadilannya. Maka dijawab oleh ahli sunnah, maha suci Allah yang maha melakukan pada miliknya sekehendaknya. Subhanallah, alladhi yaf'alu fi mulkihi ma Maka orang tadi berkata lagi, ayasha'u rabbuna apakah Rabb kami berkehendak untuk menyesatkan seseorang, menjadikan dia kafir, kemudian mengadabnya? Bukankah itu adalah ketidakadilan? Dijawab, Maha suci Allah yang maha melakukan fi mulkihi mayyasha. Maha suci Allah yang maha melakukan pada miliknya sekehendaknya. Maka dia berkata, apakah dia melakukan hal tersebut pada milikmu atau pada miliknya? Apakah dia memperlakukan orang tadi pada milik dia atau pada milik Allah Subhanahu wa taala? maka tidak bisa menjawab. Tentunya semua yang ada di alam ini milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu milik Allah, maka Allah yaf'alu fi mulkihi man yasha. Yaf'alu fi mulkihi ma yasha. Allah Maha melakukan pada kerajaannya, pada miliknya sekehendaknya. Yang pasti Allah Maha Adil. Semua yang ditakdirkannya pasti dengan keadilannya. Wa amal adillatu minal kitab wa sunnah faqad qala ta'ala Adapun dalil-dalil dari Quran wa sunnah disebutkan dalam sekian ayat. Di antaranya ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha, walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kata Allah, kalau kami kehendaki, niscaya kami berikan kepada setiap jiwa hudaha, hidayahnya, petunjuknya, bimbingannya. Walakin haqqal qawlu minni, tetapi sudah pasti keputusan dariku. La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in Sungguh-sungguh kami akan penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia ajmai. Apa makna ayat ini? Makna ayat ini membenarkan ucapan para ulama tadi. Membenarkan ucapan Abi Usama al qustilani Sekarang hidayah milik siapa? Milik Allah. Kalau milik Allah, ya terserah Allah. Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah halangi siapa yang dikehendakinya. Karena Allah yang memiliki. Mau memberikan kepada siapa yang Allah suka. Yang Allah kehendaki. Dan Allah tidak memberikannya kepada siapa yang memang Allah kehendaki. Itu terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata dalam ayat ini sangat jelas kalimatnya. Walau syi'na la'atayna kulla hudaha. Kalau kami kehendaki kata Allah, kami bisa memberikan setiap jiwa hidayah. Kami bisa memberikan hidayah kepada semua orang. Kalau kami kehendaki kata Allah, walau syi'na kalau kami kehendaki la ummatan wahidah. Kalau kami kehendaki kami akan jadikan manusia ini seluruhnya satu umat semuanya mukminun, sadiqun, semuanya dalam keadaan salihun, bisa bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah menghendaki lain. Allah menghendaki ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang saleh, ada yang fasik, ada yang baik, ada yang jelek. Allah Subhanahu wa taala menyatakan walau syi'na la'ataina kullu nafsin hudaha. Kalau kami kehendaki kami akan berikan kepada setiap jiwa hidayahnya. Walakin haqqal qawlu minni. Tetapi sudah mesti ucapan dariku. Ini yani ucapan takdir, ucapan keputusan. Apa itu keputusan Allah? La amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kami akan penuhi neraka jahannam dengan jin dan manusia. Artinya Allah Subhanahu wa taala menghendaki sebagian mereka bahkan sebagian besar mereka dalam keadaan kufur sesat dan layak dimasukkan dalam neraka jahanam. Kami akan penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia. Sehingga ikhwan fillah azakumullah ketika nanti rahmat Allah mengalahkan kemurkaannya. Rahmat Allah mengalahkan kemurkaannya. Maka Allah Subhanahu wa taala memaafkan sekian orang. Sekian banyak. Sampai-sampai neraka jahanam menagih janji Allah Subhanahu wa taala, menagih janjinya, katanya akan dipenuhi. Hal min mazid? Apakah ada tambahan lagi? Mana? Apakah ada tambahan lagi? Itu neraka. Meminta pada Allah mana tambahan, mana tambahan. Hal min mazid, hal min mazid. Karena dia tahu Allah sudah menyatakan kami akan penuhi. Tetapi karena ini adalah ancaman bukan janji. Berbeda kalau janji harus ditepati. Tapi kalau ancaman, kadang Allah tidak tepati karena rahmatnya, karena sayangnya, karena Allah Subhanahu wa taala ghafur rahim. Kami akan adab kalian seluruhnya. Kemudian ternyata separuh saja yang diadab sebagian dimaafkan. Ingkar janji atau rahmat? Hah? Ingkar janji atau rahmat itu? Rahmat. Kasih sayang. Sehingga bedakan antara ancaman dengan janji. Maka kalimat la anna jahannam. Kami akan penuhi neraka jahannam dengan kalian. Ini janji pada um, ancaman kepada manusia dan jin. Bahwa mereka akan masuk ke dalam neraka. Yang kufur, yang sesat, yang menyimpang. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam neraka jahannam sebagian Allah maafkan, sebagian Allah ampuni, yang masih memiliki tauhid ketika neraka menyatakan hal mim mazid hal mim mazid Allah masukkan ujung kakinya ke neraka jahanam fayanzawi fayanzawi ini saling berdesak-desakan sama mereka dan neraka jahanam sampai neraka menyatakan qab qab Allah tidak menciptakan makhluk baru kemudian dimasukkan supaya penuh. Tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala masukkan ujung kakinya dan tidak bisa dibayangkan seperti apa. Kakinya tidak sama dengan kaki manusia atau kaki siapapun. Laisa kamislihi syai. Tapi kalau riwayatnya demikian maka kita menyatakan aman nabihi kullun min indi rabbina. Kembali kepada pembahasan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat ini kami kalau mau bisa memberikan hidayah pada seluruh jiwa. Tetapi tidak. Allah tidak menghendaki yang demikian. Allah menghendaki sebagian mereka masuk neraka jahanam. Ayat lain, Allah katakan walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin. Kalau Allah kehendaki, kalau Rabb kamu menghendaki, walau syaa rabbuk La amana man fil ardi kulluhum. Niscaya akan beriman seluruh yang ada di muka bumi. Kalau Allah kehendaki. Bisa. Menjadikan seluruh yang ada di muka bumi ini beriman. Kulluhum jami'an. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin? Apakah engkau akan memaksa manusia untuk menjadi mukminin? Ini Allah Subhanahu wa taala menghibur nabinya. Ketika nabinya mendakwahi mereka, menasehati mereka, memperingatkan mereka agar mereka beriman, sebagian kecil beriman. Sebagian yang lain menentangnya. Bahkan mengusirnya. Bahkan mencemoohnya dengan penentangan-penentangan yang sungguh kurang ajar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menghiburnya dengan kalimat kalau Allah mau bisa menjadikan seluruh manusia di muka bumi ini beriman semuanya. Bisa. Tetapi apakah engkau mau memaksa mereka untuk menjadi mukminin? Yang mau beriman silahkan. Yang tidak mau beriman silahkan. Urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a falyu'min Wa man syaa falyakfur. Silakan. Siapa yang mau beriman berimanlah dan siapa yang mau kufur kufurlah. Semuanya sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah tercatat di Lauhil Mahfuz, muqaddar. Maka berdakwahlah, berdakwahlah, berdakwahlah. Adapun hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan beriman dan siapa yang tidak sudah tercatat. Ini khodirin azakum menjadikan hati Rasulullah SAW menjadi besar. Bahwasanya usahanya sudah maksimal. Adapun masalah keimanan itu sudah Allah tentukan, sudah Allah takdirkan. Ayat lain, kalau tadi dalam surat Yunus dan yang sebelumnya disebutkan <clears throat> dalam surat As-Sajdah, maka yang ketiga ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Takwir وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين Apa yang kalian kehendaki? Tidaklah kalian kehendaki kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbul alamin. Ayat ini juga di samping menerangkan masalah qada wal qadar juga menerangkan bahwa manusia masih memiliki kehendak. Ini berarti bantahan buat Jabriyah. Aliran Jabr adalah aliran yang menganggap bahwa manusia itu dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala harus begini, harus begitu. Padahal manusia masih punya kehendak. Tetapi kehendak mereka nggak akan lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Iya, itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Al-qadaru qudratullah. Yang namanya takdir qada wal qadar itu adalah kehendak Allah yang sangat mulia, yang sangat tinggi yang merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena bin Azakum lihat ayatnya. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Tidaklah kalian semua berkehendak kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Orang ini menerima karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Orang ini nggak mau menerima masih dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Orang ini dalam keadaan menginginkan yang ini, yang sana menginginkan yang itu. Mereka punya keinginan, iya. Tetapi di dalam keinginan Allah yang sudah tercatat di Lauhul mahfuz. Ikhwanifiddin, a'azakumullah. Dan ini karena ilmu Allah yang sangat luas. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu apa yang akan terjadi. Dan karena Allah maha menciptakan. Allah tahu si fulan akan menerima hidayah. Si fulan akan menolak. Si fulan akan menerima tauhid. Dan si fulan akan menentang tauhid dengan kesyirikan-kesyirikannya. Allah maha tahu. Dan Allah catat di lauhil mafu bahwa ini akan menerima, ini tidak menerima. Yang kedua, karena Allah Maha Pencipta sehingga tidak ada yang terjadi di muka bumi ini seluruhnya kecuali dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah makhluk-makhluknya Apakah benda-bendanya ataupun gerakan-gerakannya ataupun perbuatan-perbuatannya semuanya makhluqatun lillahi ta'ala. Semuanya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kita menentang bahwa Allah maha menciptakan? Apakah kita berani menentang bahwa yang ada di alam ini semuanya ciptaan Allah? Maka sekarang kita tanya, kalau kamu tidak menentang, kami percaya bahwa semua yang ada di alam ini ciptaan Allah. Taib. Berarti perbuatan-perbuatannya juga ciptaan Allah kan? Kalau berani menentang berarti dia menentang sifat yang mulia bagi Allah Subhanahu wa taala, jatuh dia dalam kekufuran. Kalau dia menerima, iya, kami percaya semuanya ciptaan Allah termasuk perbuatan-perbuatan mereka. Baik, kalau begitu perbuatan manusia tadi yang menerima dan yang menolak yang berkehendak untuk berbuat baik dan yang berkehendak untuk berbuat jelek, semuanya ciptaan Allah. Iya, itu namanya takdir. Itu yang namanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan menciptakan yang kalian perbuat. Allah menciptakan kalian dan menciptakan yang kalian perbuat. Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Maka tidaklah kalian berkehendak kecuali dengan kehendak Allah rabbul alamin. Ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Insan وَمَا تشاءون إِلَّا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما Tidaklah kalian berkehendak kecuali dengan kehendak Allah. Sesungguhnya Allah aliman hakima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha memiliki hikmah. Maha mengetahui semua yang akan kalian kehendaki. Kalian pengennya apa, itu Allah tahu. Yang ini pengennya begini, yang ini pengennya tidur, ya, ngantuk. Ya, itu sudah tahu Allah Subhanahu wa taala akan terjadi di majlis ini orang yang seperti itu. Nah, sahih? Nah, tercatat. Baik. Dan maha memiliki hikmah sehingga kalau Allah menakdirkan yang baik-baik, kita beriman bahwa itu ciptaan Allah. Demikian pula ketika terjadi yang jelek-jelek, kita meyakini bahwa itu juga takdir Allah. Tetapi kita yakin Allah menciptakan perkara yang jelek tadi karena ada hikmah di sana. Karena Allah memiliki sifat hikmah. Alimun hakim. Allah maha mengetahui dan maha, maha memiliki hikmah. Sehingga kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah dan juga para ulama bahwa semua apa yang Allah takdirkan semuanya baik. Ada yang baik pada zatnya, ada yang baik pada hikmahnya. Ini diciptakan Nabi baik. Tapi diciptakan syaitan. Kan jelek. Apa Allah menginginkan kerusakan? Bukan. Allah menghendaki dibalik itu yang baik pula. Terjadinya syirah perjuangan mereka manusia dalam melawan syaitan. Allah menghendaki agar manusia ketika mengatakan beriman ada tantangan, ada ujian. Alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan beriman tanpa diuji? Syaitan ini tadi di antara ujian berat bagi mereka. Karena Berarti dua-duanya baik. Yang satu baik pada zatnya, yang satu baik pada hikmahnya. Sehingga semua apa yang Allah takdirkan semuanya hikmah dan semuanya keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ayat lain Allah katakan dalam surat Al-An'am ayat 39. من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم من يشاء الله يضلله siapa yang Allah kehendaki Allah sesatkan dia dan siapa yang Allah kehendaki Allah jadikan dia di atas jalan yang lurus baik berarti yang mukmin dengan kehendak Allah yang kafir pun dengan kehendak Allah yang lurus dengan kehendak Allah, yang sesat juga dengan kehendak Allah. <clears throat> Man yasha'illah yudlilhu. Siapa yang Allah kehendaki, Allah sesatkan dia. Wa man yasha' dan siapa yang Allah kehendaki, yaj'alhu ala siratim mustaqim. Allah jadikan dia di jalan yang lurus. Ayat-ayat ini bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Sekian banyak ayat yang semakna dengan ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menakdirkan segala sesuatu dan Allah yang menentukan siapa yang mukmin, siapa yang kafir dan Allah yang menentukan siapa yang diberi hidayah dan siapa yang tidak. Bahkan sengaja-sengaja Rasulullah SAW mengajarkan untuk berbicara dan memberi mukaddimah dalam ucapannya, dalam khutbahnya dengan kalimat "Man yahdillah fala wa man yudlil fala Kenapa? dijadikan sebagai mukaddimah. Ya. Supaya kalian dalam keadaan tetap yakin bahwa hidayah biadillah. Berdakwah, berdakwah, berdakwah. Ternyata mereka tidak menginginkan hidayah. Selesai. Ya. Hidayah biadillah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kamu nggak kecewa. Kenapa nggak kecewa? Karena yang penting kita sudah nyampaikan. Mereka nggak mau urusan Allah urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala nanti yaumul qiyamah. Wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Tidaklah atas kita kecuali kewajiban menyampaikan. Ada penhidayah. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu membuka kota Syam. Kemudian beliau berkhutbah dan mengucapkan man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah siapa yang Allah berikan hidayah maka enggak akan ada yang bisa menyesatkannya dan siapa yang Allah sesatkan enggak akan ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya ada satu orang dari Nasrani yang namanya Susan menyatakan dari belakang dengan menjerit dengan suara yang keras la wallah Allah tidak mungkin menyesatkan seseorang. Diulangi lagi oleh Amirul Mukminin. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Tidak demi Allah, dia angkat pakaiannya ditutupkan ke mukanya dan dia masukkan jarinya ke telinganya sambil menyatakan la wallah tidak demi Allah Allah tidak mungkin menyesatkan seorang pun yang ketiga kali diulangi lagi oleh Amirul Mukminin Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah kehendaki dengan hidayah, Allah beri petunjuk dia, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Dan aku melihat engkau termasuk yang disesatkan. Yang tiga kali ditambah kalimat, dan aku melihat engkau termasuk yang disesatkan. Lihat dia baru dari Nasrani. Jahil. Gak ngerti. Gak mau menerima ilmu. Bodoh tapi gak mau diajari. Sampai diulang ketiga kali tetap menolak. Gak bisa, gak mungkin. Yang mengherankan sekarang ini kaum muslimin yang begitu. Kita katakan mayyahdihillah fala Siapa yang Allah berikan petunjuk kepadanya nggak akan ada yang bisa menyesatkannya dan siapa yang Allah sesatkan nggak akan ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. kok mungkin dong. Masa Allah menyesatkan? Nah, ada keanehan. Kamu muslim bukan? Saya muslim. Dan terus nggak beriman kepada rukun iman. Oh saya sudah hafal rukun iman. Coba sebutkan rukun iman. Rukun iman ada enam. Satu. Hah? Hafal semua. Taib. Sekarang baca yang terakhir. Iman, kepada takdir baik dan buruknya. Eh? Hafal kamu. Maka hidayah adalah dengan takdir dari Allah. Allah takdirkan si fulan dapat hidayah dan Allah takdirkan si fulan tidak dapat hidayah. Apa maknanya? Maknanya yang ini diberi petunjuk, yang ini disesatkan. Yang ini dijadikan sebagai mukmin sadiq, yang ini dijadikan sebagai kafirun bal. Dan itu terserah Allah. Dan itu sekehendak Allah. الله فلا مضل له wa يضلل فلا هادي له Siapa yang Allah kehendaki Allah beri petunjuk dan siapa yang Allah kehendaki Allah sesatkan. Yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah memberikan hidayah pada siapa yang dikehendaki dan Allah sesatkan siapa yang dikehendaki. Demikian pula ayat lain. Dalam surat Al-An'am juga ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama ka'annama yas'adu fis sama'." Siapa yang Allah kehendaki ayahdiyahu untuk diberi hidayah, yasrah sadrahu lil Islam Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Siapa yang Allah kehendaki untuk diberi hidayah, Allah jadikan hatinya lapang untuk menerima Islam. Wa man yurid an yudillahu dan siapa yang Allah kehendaki untuk disesatkan, yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Allah jadikan dadanya sempit Susah untuk menerima. Ka'annama yasa'adu fis sama seakan-akan dia naik ke langit. Subhanallah. Ini benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Kalau seseorang naik ke langit semakin berkurang oksigen, semakin sempit, semakin sesak nafas. Semakin sempit, semakin sempit sampai akhirnya dia tidak bisa bernafas. Ini khunainan azakumullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah kehendaki untuk dia mendapatkan hidayah, Allah lapangkan dadanya mudah menerima Islam. Tetapi kalau Allah takdirkan dia sesat, maka dia susah untuk menerima Islam. Seperti orang Nasrani tadi di zaman al Mukminin Umar bin Khattab. Susah menerimanya. Masa Allah menyesatkan? Gak mungkin. Saya gak mau terima. Menolak. Sempit dadanya. Masa? Nggak mungkin. Tidak mungkin Allah menyesatkan. Padahal, kalau kita dengarkan ucapan para ulama tadi, bahwa Allah memberikan hidayah. Karena rahmatnya. Dan Allah menyesatkan dengan keadilannya. Yang kamu tidak tahu. Di balik itu ada apa. Yang pasti menunjukkan hikmah yang maha adil. Ikhwan bin A'azakumullah muslimin hormati. Man sya'ud dalal min taswiyati bainal masyiah wal iradah wa bainal mahabbati wal ridha. Sumber kesesatannya, sumber kesesatan qadariyah ataupun sumber kesesatan jabriyah itu satu perkara. Yaitu taswiyah bainal masyiah wal iradah wa bainal mahabbah wal ridha Inti kesesatan mereka atau sumber kesesatan mereka adalah mereka menyamakan antara kehendak Allah dengan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Mereka samakan. Disinilah letak kesesatannya. Kalau Allah ciptakan berarti ridho. Kalau Allah tidak ridho, mestinya nggak diciptakan. Nah, itu kebodohan mereka. Itu kebodohan mereka antara kehendak Allah Subhanahu wa taala dan keinginan Allah secara takdir dengan kecintaan dan kesukaan atau keridhaan Allah sangat berbeda jauh. Tidak sama. Kadang-kadang Allah menghendaki terjadinya sesuatu, tapi Allah tidak ridho. Apa contohnya? Allah menakdirkan terjadinya kekufuran-kekufuran. Padahal dalam Al-Quran Allah menyatakan wala yarda li'ibadihil kufur. Wala yarda li'ibadihil kufur. Allah tidak ridho pada hamba-hambanya kekufuran. Tapi Allah takdirkan. Mungkin apa enggak mungkin? Mungkin saja. Baik, sekarang sebaliknya. Perkara yang disenangi, disukai oleh Allah. Beriman seluruh dunia. Seluruh manusia beriman jadi satu ummah. Bagus apa gak bagus itu? Kira-kira diridhoi Pak? Tidak diridhoi oleh Allah. Ya itu suatu yang disukai oleh Allah. Tapi Allah tidak takdirkan. Allah tidak takdirkan. Kenapa? Karena ini menunjukkan bahwa antara kehendak takdir dengan masalah keridhaan bukan selalu harus sama. Sedangkan kesesatan mereka menyatakan kehendak Allah berarti ridho. Kalau Allah menciptakan kekufuran, berarti Allah ridho dengan kekufuran. Loh, ini namanya kebodohan yang nyata. Balalun mubin. Itu adalah kesesatan yang nyata. Sudah kita katakan tadi bahwa Allah menghendaki sesuatu yang Allah tidak suka. Tapi Allah kehendaki untuk terjadi. Karena hikmah dibalik itu. Karena hikmah dibalik itu. Allah murka kepada iblis la'natullah alaihi. Murka apa enggak murka? Murka. Bahkan Allah menyatakan kepada iblis dengan kemurkaannya bahwa engkau termasuk yang rajim, yang terkutuk, yang dilaknat. Berapa ucapan dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala murka kepada iblis lanatullah alaihi. Allah melaknatnya, Allah mengutuknya, Allah membencinya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada manusia, sesungguhnya syaitan aduwwul lakum fattakhiduhu aduwa. Syaitan itu musuh kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Maka apakah pantas kita berkata kepada Allah, lah kenapa diciptakan? Pantaskah kita tanya seperti itu? Tidak pantas, sama sekali. Kenapa? Karena Allah punya hikmah. Allah Maha tahu di balik adanya syaitan ada hikmah-hikmah di sana. Di antaranya yang sudah sebutkan ujian bagi manusia. Sehingga muncullah golongan yang beriman pada Allah dan golongan pengikut syaitan. Dan kemudian setelah itu terjadilah jihad fisabilillah. Setelah itu terjadilah perjuangan, dakwah dan seterusnya. Maka itu semua hikmah-hikmah hikmah yang sangat banyak. Maka karena kamu tidak tahu hikmah Allah di balik apa yang Allah takdirkan, maka jangan lancang mempertanyakan kenapa sih diciptakan syaitan. Jangan lancang bertanya tentang apa yang Allah perbuat. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya kenapa berbuat demikian dan demikian, tapi mereka yang akan ditanya. Lihat ikhwanul na'azakumullah. La yus'alu amma yaf'al. Wahum yus'alun. Dalam Al-Quran. Disebutkan oleh Allah, Allah tidak ditanya. Kenapa berbuat ini, kenapa berbuat itu. Kenapa menciptakan yang ini, kenapa menciptakan yang itu. La yus'al. Allah tidak pantas untuk kita pertanyakan kenapa kok ciptakan ini, kenapa kok ciptakan itu, kenapa kok Abu eh, Lahab tidak diberi hidayah, kenapa Abu Jahal tidak diberi hidayah, kenapa Abu Talib tidak diberi hidayah. Ini nggak ada nggak nggak pantas kita tanya pada Allah karena Allah menakdirkan dan menciptakan pasti dengan keadilannya pasti pasti pasti yang tidak percaya kafir iya pak ya yang tidak percaya bahwa Allah maha adil apa hukumnya kafir maka seorang mukmin ahli sunnah wajib percaya dan beriman apa yang Allah takdirkan pasti dengan keadilannya mesti dengan hikmah nggak perlu kalian mempertanyakan kenapa dan kenapa Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Berarti manusia dalal sumber kesesatan mereka Qadariyah dan Jabriyah adalah mereka menyamakan antara kehendak Allah, keinginan Allah dalam masalah takdir dengan mahabbah war Dianggap sama dengan kecintaan dan keridhaan. Kalau Allah takdirkan berarti ridho. Kalau tidak ridho, nggak mungkin ditakdirkan. Ini adalah pemahaman yang salah kecintaan Allah dan keriduan Allah satu perkara, sedangkan penciptaan Allah perkara lain. Kadang Allah menciptakan yang Allah ridhoi, kadang pula Allah menciptakan apa yang Allah benci dan itu memiliki hikmah. Pasti, pasti, pasti. Ya. Fasawa bainahumal jabriyah wal qadariyah. Akhirnya aliran jabriyah dan aliran qadariyah menyamakan keduanya dan sesatlah mereka. Sumaktalafu. Kemudian Qadariyah dan Jabriyah berselisih. Tadinya sama, menyamakan. Kalau yang Allah ridhoi pasti Allah takdirkan. Yang tidak diridhoi nggak mungkin ditakdirkan. Begitu. Kata mereka berdua nih. Jabriyah dan Qadariyah. Akhirnya mereka berselisih. Kata Jabriyah. Al-kaunu kulluhu biqadaihi wa qadarihi fayakunu mahbuban mardiyya. Kata Jabriyah, kalau begitu, alam semua ini diciptakan oleh Allah. Dan semua kejadian-kejadian ditakdirkan oleh Allah. Berarti semua diridhoi. Berarti semua diridhoi. Karena Allah yang ingin terjadi katanya. Ini Jabriyah. Apa akhirnya? Akhirnya orang mukmin baik, orang kafir pun baik. Semuanya diridhoi oleh Allah. Karena semuanya ditakdirkan oleh Allah. Kata Jabriyah. Falaisat muqaddarah wala maqdiyah. Fahiyya kharijatun al masyiatihi wa khalqih. Adapun apa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala maka keluar tidak mungkin ditakdirkan oleh Allah, enggak mungkin diciptakan. وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة sedangkan qadariyah sekarang kalau tadi jabriyah menyatakan kalau begitu semua yang terjadi dengan takdir Allah berarti semuanya diridhoi yang baik, yang jelek, yang kufur, yang iman, semuanya diridhoi. Karena Allah menciptakan tentunya Allah ridho. Katanya. Ini kegoblokan Jabriyah. Tapi bagaimana Qadariyah? Kata Qadariyah, An-nufah laisatil ma'asi mahbubatan lillah. Yang ridho, yang diridhoi adalah yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Berarti yang maksiat siapa nyiptakan? Kata Qadariyah berarti yang jelek-jelek, yang maksiat-maksiat bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin dong Allah ciptakan padahal enggak ridho. Enggak mungkin. Jadi bagaimana menurut kamu? Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan yang jelek-jelek. Berarti yang jelek-jelek laisat muqaddarah wala mardiyah. Tidak ditakdirkan oleh Allah, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diputuskan oleh Allah, maka itu bukan ciptaan Allah. Astagfirullah. Lebih parah lagi dari Jabriyah. Berarti ada pencipta lain selain Allah ya Qadariyah. Berarti menurut kalian ada kehendak lain yang menjadikan alam ini terjadi kejelekan-kejelekan, bukan kehendak Allah. Berarti kamu anggap ada dua Tuhan. Tuhan pencipta kebaikan-kebaikan, Tuhan pencipta kejelekan-kejelekan. Berarti kalian wahai qadariyah, majus hadihil ummah. Berarti kalian majusi yang menganggap Tuhan ada dua, ada Tuhan terang, ada Tuhan gelap. Lihat, berarti akar kesesatan Jabriyah dengan akar kesesatan Qadariyah sama menganggap kehendak Allah secara takdir dengan keriduan sama. Sehingga yang diciptakan mesti yang diridhoi, yang tidak diridhoi nggak mungkin diciptakan. Jabriyah mengatakan seperti itu, kemudian menyimpulkan, berarti semua yang diciptakan oleh Allah sekarang ini semuanya diridhoi oleh Allah. Yang kafir, yang sesat, yang syirik, semuanya diridhoi. Karena Allah yang ciptakan, Allah yang nafirkan. Sebaliknya Qadariyah menyatakan bukan begitu. Yang Allah ciptakan adalah yang Allah ridhoi, yaitu yang baik-baik saja. Ada pun yang jelek-jelek bukan Allah yang ciptakan. Ya lantas siapa? Berarti menganggap ada Tuhan lain. Ailahun ma'allah. Ada ketuhan lain bersama Allah. Ikhwan ibn lihat. Ya. Adapun ahli sunnah wal jamaah. Mengikut para salafus saleh. Dari para sahabat dan tabi'in dan tabi'it tabi'in. Secara ijma' mereka menyatakan bahwa kehendak Allah secara takdir dengan keriduan tidak berbanding lurus, tidak sama. Tidak mesti yang diciptakan oleh Allah berarti diridhoi. Dan tidak mesti yang diridhoi diciptakan oleh Allah SWT. Kadang ada yang Allah ciptakan sesuatu padahal Allah benci padanya. Dan Allah ciptakan karena hikmah. Di balik itu semuanya. Demikian pula sebaliknya apa yang Allah sukai tapi Allah tidak takdirkan. Seperti berimannya seluruh manusia. Allah tidak kehendaki. Karena Allah menginginkan di balik itu. Ingin adanya satu perjuangan, ingin adanya satu dakwah di dalamnya, ingin adanya satu sirah eh, antara hakun wa batil. Semua itu kehendak-kehendak Allah SWT. Berarti tidak mesti yang Allah ciptakan berarti diridhoi. Dan tidak mesti yang Allah ridhoi kemudian Allah ciptakan. Ini adalah keyakinan yang ijma disepakati oleh seluruh kaum muslimin, muslimin sepanjang masa. Qala rahimahullah wa qad dalla 'ala al-farqi baina al-masyi'ah wal mahabbah al-kitab was sunnah dan telah ditunjukkan perbedaan antara kehendak takdir dengan keriduan di dalam Quran dan sunnah. Sangat banyak. Wal fitratus sahihah. Bahkan dengan fitrah yang sahihah. Amma nususul masyiah wal irada minal kitab. Adapun dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran sudah disebutkan tadi. Sekian banyak ayat. Fakat taqajjama zikru ba'diha. Sudah disebutkan sebagiannya. Wa amma nususul mahabbah wal Adapun dalil-dalil yang menunjukkan kecinta Allah dan keriduannya, Allah katakan, "Wallahu la yuhibbul fasad." Allah nggak suka kerusakan. Terjadi apa nggak terjadi kerusakan? Hah? Terjadi kan? Allah katakan di ayat lain, Baharul fasadu fil barri wal bahr." Terjadi kerusakan di lautan dan di daratan bima kasabat aidin nas karena sebab-sebab tangan-tangan manusia. baik siapa yang menakdirkan? Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di ayat ini Allah katakan wallahu la yuhibbul fasad. Allah nggak suka kerusakan. Tapi Allah takdirkan terjadinya kerusakan. Baik, sekarang kekufuran. Terjadi atau nggak terjadi kekufuran? Terjadi. Dengan takdir dari Allah. Tapi Allah katakan, wala yarda li'ibadihi al-kufr. Allah tidak ridha kekafiran dalam surat Az-Zumar ayat 7. Wa qala ta'ala dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqiba manaha anhu min minasyirki wadh-dhulmi wal fawahish." Setelah Allah melarang kesyirikan, kezaliman, fahisha, dosa-dosa dan kesombongan, Allah katakan, كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها قال الله كل ذلك semua itu karena sayyi'uhu bahwasanya kejelekannya di sisi Rabbmu makruha dibenci. Allah nggak suka. Kesyirikan, keboliman, kemaksiatan, kesombongan. Kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Semua itu kejelekannya di sisi Allah dibenci. Berarti Allah tidak suka. Baik, sekarang saya tanya, terjadi atau tidak terjadi secara takdir? Terjadi. Berarti Allah menakdirkan sesuatu yang Allah tidak suka. Dan itu kehendak Allah yang tidak bisa dipertanyakan. Kehendak Allah yang tidak bisa dipertanyakan. Allah pasti menakdirkannya dengan satu hikmah yang Allah kehendaki. Allah pasti menakdirkannya dengan keadilan yang seadil-adilnya. Imma kamu tahu, wa imma tidak tahu. Bisa jadi kita tahu, atau kita tidak tahu. Ada hikmah yang kita ketahui, oh mungkin supaya terjadi amar ma'ruf nahi munkar. Iya kan? Kalau nggak ada kemaksiatan, apakah ada amar ma'ruf nahi munkar? Ya nggak ada. Siapa yang mau diingkari? Nggak ada maksiat? Maka Allah takdirkan adanya maksiat sehingga kamu mengingkari. Jangan. Allah katakan tak muru nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dengan adanya maksiat-maksiat ada amar ma'ruf, ada nahi munkar. Baik, itu salah satu hikmah. Masih banyak lagi hikmah-hikmah yang Allah kehendaki yang kalian dan kita manusia tidak mengetahuinya. Maka akuilah kebodohan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akuilah bahwa kita tidak mengerti hikmah-hikmah yang sangat luas yang Allah kehendaki. Berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha adil, maha memiliki hikmah, menakdirkan semuanya dengan satu hikmah yang sangat mulia. Tidak mungkin sia-sia. Apa yang ada di alam ini semuanya Allah takdirkan tidak sia-sia.